Pada minggu yang lalu kita telah sampai kepada bab tarkul khusumat wal mirafid fid din meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah berkata, "Wa yarawna tarkal khusumati wal mira fil Qur'ani wa ghairihi." Imam-imam alil hadis berpendapat meninggalkan debat kusir dalam urusan Al-Qur'an ataupun selainnya dalam urusan agama karena Allah berfirman ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali adalah orang-orang yang kafir. Yakni yujadilu fiha takdziban biha wallahu a'lam. Yaitu maksudnya mereka mendebat Al-Qur'an untuk mendustakannya. Wallahu a'lam. Ini yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah dan juga kita sudah sampaikan minggu yang lalu ucapan beberapa ulama salaf yang semisal yang semakna dengan ini. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa orang yang tidak layak untuk kita berdialog dengan mereka atau berdebat dengan mereka. Yang pertama adalah orang yang jahil dan yang kedua adalah ahli bid'ah. Sudah kita sampaikan ucapan-ucapan ulama salaf pada kesempatan yang lalu sampai kepada ucapan al-Imam Ibnu Battah yang ini kita nukilkan dari buku Usul Jadal wal Munadhara fil Kitab was Sunnah tentang kaidah-kaidah berdebat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah karangan Asy-Syaikh doktor Hamad bin Ibrahim Al-Utsman yang juga beliau memiliki kitab yang sudah pernah kita sampaikan dulu yaitu syarah kitab Iktiqat A'immati Ali Al-Hadis ya. Kita lanjutkan sedikit poin yang kedua yaitu bahwasanya dilarang kita berdebat dengan ahli bid'ah dikarenakan ya ada tiga alasan pokok yaitu yang pertama ya dikarenakan Dikarenakan alil bid'ah itu amat-amat jarang mau bertobat ke dalam al-haq. Ya. Ini kenapa salah melarang debat dengan al-bid'ah karena sangat jarang mereka itu mau bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, larangan debat dengan al bidah itu dikarenakan nanti lebih mempopulerkan mereka, malah lebih dahsyat fitnah mereka. Kemudian yang ketiga di antara alasan mengapa dilarang debat dengan al bid'ah karena bahaya racunnya mereka. Ya, mungkin juga debat di hadapan orang banyak. Terkadang orang yang berdebat mungkin tidak kena racunnya, akan tapi yang mendengar, apalagi orang-orang awam. Makanya harus betul-betul diperhitungkan, dipertimbangkan maslahat dengan mafsadahnya. Kita tambah sedikit tentang larangan ulama salaf dalam berdebat dengan ahli bidah. Kata Imam Ibnul Wazir, "Wa tahsul bi kasatil isgha ila syubah syukukun tushbih syukukal muwaswisin fit taharati." Kalau kita sering mendengarkan syubah-syubhat alil bid'ah, itu akan menghasilkan keraguan dalam diri kita. Enggak-enggak mereka ini betul. Enggak-enggak kita yang salah. Ini berbahaya. Dan alangkah banyaknya seperti ini. Apalagi di zaman fitnah yang seperti ini. Maka sekali lagi kembalilah kepada ajaran as-salaf. Agar kita tidak menjadi orang yang pelintang, Menjadi orang yang mudabdabun ya tidak ke sana tidak kemari namun ikut arus ya ada aksi ini ikut aksi itu ikut tidak punya prinsip sama sekali dalam beragama ataupun dalam bermanhaj dalam berakidah ya sekali lagi di antara salah satu keutamaan kita berpegang teguh dengan akidah salaf itu kita akan jauh dari sifat tadi plin plan kita punya pegangan yang kuat ini yang paling hak ini yang paling benar tidak mungkin ya kita kalau berpegang teguh dengannya kita tersesat atau kita kebingungan. Namun justru sebaliknya kalau kita berpaling dari manhaj salaf ke sana oke okay, kemari oke okay, ya maka ini kata beliau kata Imam Ibnul Wazir akan menghasilkan keraguan demi keraguan seperti keraguan yang diperoleh oleh orang-orang yang was-was dalam bersuci. Ya, kalau antum pernah melihat orang yang was-was dalam bersuci dan saya pernah juga melihat langsung ya waktu kita dulu di Madinah ada salah satu teman kita dari atau dari Eropa punya was-was wudhu itu bisa lebih dari 10 kali. Sekali wudhu itu diulang-ulang terus. Tidak pernah apa selesai-selesai. Karena dalam hatinya ada apa? Was-was. Enggak-enggak wudhu saya ini enggak sah ndak ndak wudhu saya tadi kurang ini dan itu terus ya ini karena apa tidak punya prinsip ulama ahlus sunnah wal jamaah ulama fikih secara umum ber ya pedoman kalau sudah selesai kita ibadah ya kalau tidak ada angin tidak ada hujan tinggalkan was-was itu setelah selesai wudhu ada pikiran enggak enggak tadi saya belum membasuh muka belum membasuh tangan hilangkan itu ada kaidah Al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakinnya kita itu kita sudah selesai. Sudah biarkan. Demikian pula kata Rasul SAW. Ketika kita sholat misalnya. Kemudian ada perasaan mungkin. Enggak, enggak. Tadi perut kita enggak enak keluar. Ya dari dubur. Itu angin dan sebagainya. Kata Rasul SAW kalau kita enggak mencium baunya. Atau mendengar suaranya. Sudah biarkan itu was-was. Kalau kita turuti, maka kita akan apa? Terus terbawa was-was tersebut. Ini kalau punya kaidah. Kita tidak akan mungkin terbawa arus, akan was-was terus, namun kita punya pegangan. Demikian pula dalam masalah al-akidah. Kalau kita masih mau mendengarkan was-was bisikan setan dari kalangan ya al-ins manusia, kita akan seperti tadi was-was terus. Nanti akhirnya akan ikut arus naudzubillah min dalik. Bismillah. Kemudian dikatakan oleh pengarang di sini, fahadi tariqatur rasikh an mudrik li sihhati ma ya'lamu wa ya'taqidu. Ini adalah metodenya para ulama yang kokoh keyakinannya, kokoh akidahnya, manhatnya karena mereka tahu inilah satu-satunya jalan yang benar amal ladhi masul haqqa fi munadaratil mubtadi wa dhullal Lihada qad jawaza wa al-haqq fi qawlihim falam yakun indahu ilmun jazimun. Adapun kalau ada orang yang masih punya eh was-was mungkin mengatakan enggak-enggak alil bid'ah yang benar kita yang salah. Naudzubillah min dalik. Jangan-jangan mana salaf yang salah, mereka yang benar. Naudzubillah min dalik. Kalau sudah nggak punya prinsip yang kuat, itulah ya akan terombang-ambing oleh oleh arus. Atau yang sok mengatakan saya ambil yang benarnya saja. Seolah-olah apa? Ahlu sunnah tidak ada kebenaran di dalamnya. Ada orang-orang yang sok di antara jamaah kita. Kita ambil baiknya saja Ustaz. Ya. Na'udzubillah min dalik. Yang pertama, orang ini sudah sok. Seolah-olah apa? Dia bisa selamat dari syubhat tersebut. Yang kedua, orang itu ngeminteri salaf. Salaf saya takut. Dia apa? Lebih pintar daripada as-salaf. Yang ketiga, orang ini termasuk orang-orang yang mudab-dab tadi. Tidak punya prinsip. Padahal kita sudah dilarang. Untuk apa? Mengikuti majelis atau kajian atau mendengarkan syubhat ahli bidah. Bahkan dalam Al-Quran Allah melarang. Wa nazzala alaikum fil kitabi an idha sami'tum ayatillah yukfaru biha aw istahza'u biha fala taq'udu ma'hu hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Apa sungguh telah Allah turunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an? Apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperalok, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka ya berpaling dari pembicaraan tersebut. Ini adalah perintah Allah, perintah Rasul, wasiat ulama as-salaf Amma alladhi yatalammasul haqqa fi munadhatil mubtadi'ah wa dullal lihada qad jawaza wujul haqq fi qaulihim. Seolah-olah orang tadi juga meyakini kebenaran itu tidak ada pada ahli sunnah wal jamaah. Saya mau ikut tasawuf karena di situ pelajaran akhlaknya luar biasa. Seolah-olah ahli sunnah tidak punya akhlak. Ini adalah pelecehan terhadap ahli sunnah wal jamaah. Atau mengadakan ada kebenaran yang tidak ada pada al-sunnah wal jamaah. Padahal ingat, sabda Rasul SAW tentang ta'ifah masurah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wahum ala dhalik. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Yaitu ahlu sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah. At-taifah al-mansurah, ad-da'wah salafiyah kebenaran tidak akan keluar dari mereka. Semua kebenaran, mulai dari akidah sampai yang terakhir, ada pada ahli sunnah, ada para ulama salaf. Ngapain kita cari yang yang lain? Ya. Kalau mungkin bisa kita ilustrasikan, ya, seperti ada ya makanan yang ada di restoran yang bersih, yang enak, mungkin juga murah, ya. Namun ini ada makanan ditaruh di sampah. Enak ini, gratis, ya. Atau mau campur dengan sampah tadi, meskipun kelihatannya enak, sudah baunya naudzubillah, nggak taunya mungkin juga basi, ya. Ini adalah apa? Perumpamaan orang-orang yang mencari kebenaran di tengah-tengah racun yang ada. Eh, padahal yang selamat masih banyak. Naudzubillah min dalik. Ainal ukul. Di mana akal-akal mereka? Cuma inilah kenyataan yang yang ada. Manusia-manusia yang menteri, manusia-manusia yang yang sok. Ya, eh, udah bilang mindalik. Padahal Allah telah mengancam falamma zaghu kulubahum. Ketika mereka sudah berpaling dari agama Allah, dari ajaran salaf, di antara ajaran salaf wajib menjauhkan diri daripada syubhat alil bidah. Kalau orang sudah ngincipi, kemudian sudah ketagihan, sudah wa may fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak ada yang akan bisa apa? Memberikannya hidayah. Naudzubillah min dalik Maka ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, "Falam yakun indar ilmun jazim." Orang yang seperti ini tidak punya ilmu yang yang kuat, yang kokoh. Wala dhannun rajihun. Tidak punya ya prasangka yang yang kuat bahwasanya duduk dengan al-bidah itu pasti akan membawa bencana, balsakun wa Eh bahkan ini semuanya adalah bentuk keraguan, bentuk kejahilan. Amma munadaratus salaf li alil batil fahya ala sabiri qat'i isyarrihim. Adapun debatnya salafus saleh, ulama as-salaf terhadap alil bidah itu tujuan utamanya untuk eh membantah kejelekan untuk membentengi kaum muslimin dari kejelekan mereka. La ala sabi talamusil haq fi akwali. Bukan untuk mencari kebenaran ya di dalam diri alil bid'ah tersebut. Ini yang apa? Tidak dipahami. Itu buktinya salaf ya masih mereka berdebat, masih duduk ya untuk dialog. Mereka ulama yang pertama. Antum siapa? Ngelama, naudzubillah min dalik. Ya. Kemudian mereka punya senjata untuk apa? ya, membantahi mereka dan itu tujuan utamanya. Kalau antum apa tujuannya? Maka sekali lagi inilah jalan asafus soleh. Wa iyyaka ayyuha sunni an yulabis alika iblis fayatadarraj maka ila sami syubail ahwa ma adami qabuliha summa tak qalbaka syubhatun qad la tanfaku anha. Wahai ahli sunnah, wahai salafi, jauhkanlah diri kalian dari duduk dengan al atau dengan alasan mendebat mereka. Jangan sampai iblis itu memberikan bisikan-bisikan untuk engkau apa? Eh tadi dengan alasan mereka kan juga punya kebenaran, ya. Ini akan apa membawa dirimu mendengarkan syubhat alil ahwa alil bidah meskipun awalnya engkau tidak apa mau menerimanya namun lama kelamaan ya eh, hatimu akan terperangkap oleh syubhat-syubhat alil bidah tersebut sebagaimana kata Imam Dhabi yang sudah kita sebacakan kemarin asyubah khatafa subahat itu cepat menangkap menarik sedangkan hati manusia al-qulub dhaifa lemah ya ulama salaf saja seperti itu prinsipnya kok kita mengatakan apa ya insya Allah kita pasti bisa menangkap naudzubillah min dalik fasalamatu wan najah biluzumi sunnah kalau kita mau selamat, maka kewajiban kita kembali kepada ajaran Rasul, kembali kepada ajaran salafus saleh. Waddalalatu wal ghiwayatu fil mira' wal kalamil mahjas. Kesesatan itu ada pada debat kusir tadi dan juga ucapan-ucapan ahli bidah. Kemudian wa ilaika wasiatun nasihin. Pengarang di sini Asy-Syaikh Hamad Al Utsman memberikan beberapa nasihat ya dari ulama salaf atau wa ilaika wasiatun nasihaini al nasihaini dengarkanlah wahai salafi wahai sunni dua nasihat ulama salaf tentang masalah ini yang pertama qala al imamul Badbar rahimallah imam barbari berkata wa ida aratal istiqamah alal haqi wa tariqi al sunnah qablaka fahdalil kalam wa ashabal kalam wal jidala wal mira wal qiyas wal munadarata fid din. Jika engkau ingin selamat, ingin istiqomah di atas kebenaran, di atas manhaj al-sunnah sebelum dirimu, maka jauhlah ilmu kalam, jauhkanlah diri Anda dari para penganut ilmu kalam dan dari debat kusir dalam urusan agama ini. Fa inna istima'aka minhum Wa ilam takbar minhum fil qalb. Karena jika engkau mendengarkan ya ucapan-ucapan alil bid'ah, syubhat-syubhat mereka, meskipun engkau tidak menerimanya, itu akan membuat keraguan di dalam di dalam hatimu. Wa kafabi qabulan fatahlik. Itu sebetulnya engkau sudah menerima syubhat tersebut. Meskipun masih apa? Berapa persennya? Cuma entu sudah sudah menerima. Waka fabi kobulan fatahlik. Maka itu jalan kebinasaanmu. Wa makana zandakatun qat wala bid'atun wala hawa wala dhalalatun illa minal kalami wal jidal wal mira wal qiyas. Tidaklah kezindikan, kebid'ahan, ya hawa nafsu dan kesesatan kecuali sumbernya ilmu kalam, debat kusir, Wahya abwabul bid'ati wasyukuki wazandakah. Debat kusir, ilmu kalam merupakan pintu kebid'ahan, pintu keraguan terhadap agama, dan pintu kezindikan. Na'udzubillah min dalik. Kemudian ucapan ulama yang kedua dalam rangka menasihati kita semuanya yaitu ucapan Ibnu Wazir tadi waradat nususun taqtadil ilma awil don aw annal khawda fi ilmin kalam ala wajib taqassili syubha Wal isgha ilaiha wa tashtis an mabaisil falasifa wal mubtadi'a al musyakkika fi katsirin al jaliyat madarratun azimah telah banyak nas-nas Al-Quran dan Sunnah ataupun ucapan ulama salaf yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya tenggelam dalam ilmu kalam ya dalam artian mencari-cari syubhat mereka mendengarkan syubhat mereka ya atau ikut-ikut membahas ilmu falsafat dan ya ilmu alil bidah yang membuat keraguan-keraguan tentang urusan-urusan yang jelas dalam agama itu adalah bahaya yang sangat amat dahsyat. Mumridatun li katsirin minal qulubi sahiha akan membuat sakit hati yang dulunya sehat wal afiat. Wadaf'ul madarril madnuna wajibun aklan. Padahal dalam kaidah usul fikih meninggalkan yang banyak madaratnya atau yang bermadarat lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Jalbu atau daf'u al-madar khairun atau aula min jalbil manfaah. Bahwasanya menjauhkan diri dari kemadaratan lebih didahulukan muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, daf'un mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil faedah. Wa qashahidat bidalik at-tajarib ma'anusus wa dalla bisababi isnatan wa sab'una firqah dan pengalaman ya bersama nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah ini telah menyaksikan bagaimana bahayanya debat kusir tersebut. Dan dengan itulah 72 umat Islam terpecah. Nauzubillah min dzalik. Ini ucapan para ulama tentang larangan berdebat kusir dengan ahli al-bidah. Sekarang yang ketiga di antara golongan orang-orang yang tidak boleh kita berdebat dengannya yaitu kelompok Syiah Rafidah. Ya, meskipun Rafidah bagian daripada alil bid'ah namun dikhususkan di sini karena bahayanya yang luar biasa. Ya. Di antara alasannya karena kita tidak akan mungkin bisa eh sebetulnya mempercayai ucapan mereka karena mereka punya apa? Punya takia nifak. Ya, apa artinya kita berdebat dengan mereka? Sedangkan hati mereka dengan lisannya itu tidak konek. Yang munafikin. Bisa jadi mereka genggi saja, iya iya saja, namun hatinya apa? Ya, menyimpan kebencian, menyimpan ya, kedengkian dan ya, tidak mau menerima kebenaran tersebut. Apalagi sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Mara itu kaman min ahli ahwa ashhadu bizur min rafidah Aku belum pernah melihat sekelompok alil bid'ah yang lebih banyak berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah. Ya. Maka bagaimana kita akan bisa mempercayai mereka? Maka hati-hati. Ya. Jangan pernah dekat-dekat dengan Syiar Rafidah. Ada sebagian yang terpengaruh dan ini terjadi. Oh melihat mereka juga sholat, mereka juga eh, beribadah kepada Allah. Jangan percaya kadzabun seperti orang munafikun di zaman Rasulullah SAW. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafikin, mereka bersaksi, ya, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lam innaka la rasul. Allah tahu engkau adalah utusan Allah. Dan Allah bersaksi bahwasanya munafikin adalah apa? Lakadzibun. Ya. Jauhi mereka seperti jauhnya barat dan dan timur. Jangan pernah dekat. Karena mereka punya taqiyah. Sekarang tersenyum. Nah besok anta bisa apa? Dibantai habis-habisan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum mustahziun. Apabila orang munafikin, orang Syiah eh bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan ya kami hanya bersenda apa berpura-pura ya memperalah orang-orang beriman ya wa idzalakul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum ketika bertemu dengan orang beriman mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian namun ketika bersama dengan setan-setan mereka mereka mengatakan kami bersama kalian kami hanya berpura-pura memperalah orang-orang yang yang beriman kalau sudah tahu ini adalah orang Syiah maka sekali lagi jauh ya kan diri Anda dari mereka apabila apalagi ya sudah terbukti kalau kita masih punya mata hati dan juga mata kepala yang sehat walafiat kita lihat bagaimana Syiar Rafidah membantu Basar Asad di Suriah membantai saudara kita kaum muslimin ratusan ribu kaum muslimin sejak kurang lebih lima tahun yang lalu Ya, sampai detik ini tidak berhenti-berhenti mereka melakukan pembantaian massa. Terakhir di Aleppo, bagaimana ya ratusan ribu kaum muslimin mereka harus mengungsi di tengah salju yang sangat keringin sekali, tidak punya rasa kasihan. Mereka memang bukan manusia, namun mereka jelmal ilbis. Ya, eh, sebagaimana kata para ulama, ya kata asyabi bahwasanya kalau seandainya mereka itu binatang, mereka itu adalah adalah keledai. Kalau mereka adalah burung, mereka adalah burung pemakan bangkai. Memang inilah kenyataannya. Mereka bukan manusia. Qatalahumullah. Eh, maka bagaimana kita punya sikap lemah lembut kepada mereka sedangkan mereka membantai habis-habisan kaum kaum muslimin qatalahumullah. Eh, sekali lagi jangan pernah dekat dengan dengan Syiah Ar-Rafidah karena mereka adalah musuh Islam dan kaum muslimin bahkan permusuhan mereka lebih dahsyat daripada orang-orang Yahudi maupun An-Nasarah. Kemudian disampaikan di sini oleh Imam atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, fa innar rafidhata fil asal laysu ala ilmin wa khibra bi tariqin nadar wal munadara wa ma'rifatil adillah. Kenapa kita tidak perlu, tidak boleh berdebat dengan Syiah Rafidah? Karena mereka secara asal bukan ahli ilmu. Ya, mereka tidak mengenal Islam. Ya, mereka beda kitabnya dengan kita. Ya, ada kapan lalu saya membaca majalah itu Sunni dan Syiah disatukan oleh satu kitab suci. Naudzubillah min dzalik. Ini ya orang-orang yang sesat yang membuat kerancuan dalam ya agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas si eh, Syiah Rafidhah qatalahum Allah mereka menghina Al-Qur'an. Ya. Mereka sebetulnya lebih layak untuk dikatakan sebagai penista Al-Qur'an dibanding orang yang kafir itu. Karena ya mereka jelas-jelas mengatakan dalam kitab-kitab akidah mereka. Eh dalam kitab Al-Kafi misalnya, dalam eh, kitab khusus mereka, Fasul Khitab fi isbati tahrif kitab Rabbil Arbab. Mereka punya kitab yang artinya ucapan paten bahwasanya telah terjadi perubahan di dalam Al-Quranul Karim. Mereka mempercayai Al-Quran yang ada sekarang ini itu tinggal sepertiganya saja. Dua per tiga tidak tidak apa? tidak ada. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mereka tambah-tambahi. Ya, alam nasyalaka sadrak, mereka tambahi ada kata-kata wa alian wizrak. Ya, dalam kitab-kitab mereka dikatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi Ini versi kaum muslimin. Namun kalau versi mereka wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fi aliyin, ada tambahan fi ali qatalahum Allah. Mereka sebetulnya adalah penista Al-Quran yang sebenarnya. Cuma mana itu aksi untuk apa? Untuk mereka. Naudzubillah min dalik. Farafidah leisu ala lil munadara wa haqiqatu madhabihim kafin fitan tanbihi ala sakhafati ukulihim. Ya orang-orang Rafidah mereka tidak boleh ya tidak layak untuk didebat karena hakikat madhab mereka cukup untuk kita mengetahui tentang apa ya kekurangan akal akal mereka. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan dahulu, bagaimana mereka meriwayatkan hadis, namun perawi-perawinya itu dari apa? Al-himar, keledai. Berkata keledai ini, keledai dan seterusnya. Ini adalah apa? Ya, akal orang-orang yang tidak waras. Bagaimana antum apa? Berdebat dengan orang yang enggak yang enggak waras, ya. Ini sekali lagi alasan ulama mengapa tidak perlu debat dengan kelompok Syiah Ar-Rafidah. Karena tadi mereka punya takiyah. Karena mereka tidak sama kitabnya dengan kita. Ya. Mereka apa? Hadis-hadisnya pun tidak mau menerima hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka punya kitab tersendiri, kitab hadis. Eh, di antara usul kafi dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, eh, kata para ulama, eh, tidak perlu berdebat dengan mereka. Kemudian kata Syekh Abu Bakar atau Bakar Abu Zaid rahimallahu taala Wa'lam annalku anna kulal firaq tum tumkin munadaratuha ila rafidah. Ketahuilah semua kelompok-kelompok sesat ya bisa jadi masih memungkinkan masih memungkinkan untuk berdebat dengan mereka kecuali Rafidah. Li'annahu la budda lil mutanadzirin min aslin yarji'ani ilaih. Eh, karena kedua belah pihak ya ketika berdebat itu harus ada referensi yang bisa dijadikan apa? rujukan. Yaitu diantaranya Al-Quran dan Sunnah kalau antara kaum muslimin. Wahum la yu'minu sunnah. Sedangkan mereka kalau masyarafidah tidak beriman dengan hadis Rasulullah SAW. Illa makana min tariki alil bait. Kecuali dari jalan alil bait kata mereka. Wa anal Quran fi tarifun wa nasun. Sedangkan mereka meyakini Al-Quran sudah ada perubahannya. Bagaimana mungkin bisa apa? Eh, diterima. Walihada la tubahishum fil usul awil furu' malam tuqarrirhum alal marja' fil munadarah. Maka jangan berdebat dengan mereka dalam masalah akidah, dalam masalah fikih kecuali jika engkau ya ya bisa memastikan bahwasanya mereka itu dalam berdebat bisa eh menjadikan Al-Qur'an Sunnah sebagai rujukan utama. Walam yuqirruka fatangkat munadara min asliha. Namun jika mereka tidak mau lagi rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah selesai juga. Jangan diteruskan berdebat. Fahtafid bihadil faedah. Ya, ambillah faedah ini wah dan minhum taqiyah dan hati-hati takiyahnya orang-orang Syiah Ar-Rafidah wallahu a'lam. Ini ucapan Syekh Abu Bakar Abu Zaid yang intinya sama dengan ucapan ulama salaf terdahulu larangan debat dengan kelompok Syiah Ar-Rafidah. Kemudian yang keempat, as-safih, dilarang berdebat dengan orang yang safih. Tahu yang poin pertama, orang yang jahil. Ini lebih parah lagi safih. Kalau bisa dikatakan orang yang idiot, yang pandir, ya levelnya lebih tinggi daripada sekedar jahil. Ini kurang lebih sama di antaranya apa? Di antara syarat berdebat itu sama-sama punya apa? ilmu. Kalau orangnya jahil, ya orangnya juga ya setengah akalnya ya, atau kurang akalnya bagaimana kita berdebat dengan orang yang seperti itu. Allah berfirman, "Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Ciri ibadur rahman dalam surah Al-Furqan ya Allah mengatakan wa ibadur rahman ladina yamshuna al-ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil bertemu dengan ibadur rahman, mereka ya menggunjing atau mencela, maka ibadur rahman mengatakan salama. Yang waras ngalah. Ya, ini adalah apa? Sikap yang yang bijak. Saya ingin bacakan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam ya kumpulan syair-syair beliau. Imam Syafi'i mengatakan, "Qalu sakata wa qad khusimta." Mereka manusia berkata, ya, kenapa engkau diam sedangkan engkau sedang didebat? Ya. Qultu lahum, Aku katakan kata Imam Syafi'i kepada mereka, innal jawaba libabi syarri miftahu. Kalau aku jawab, ini adalah kunci pembuka pintu kejelekan. Asamtu an jahilin au ahmaqa syarafu. Diam dari orang yang jahil atau dari orang yang idiot, yang kurang akalnya, itu suatu kemuliaan. Ya, jangan malu, diam saja. Jangan apa? Masa saya nggak menjawab? Jawab, jangan dijawab kata Imam Syafi'i rahimahullah. Justru Anda kalau nggak menjawab, Anda apa? Mulia. Seperti kalau Anda bertemu dengan orang gila. Orang gila itu kan kadang komat kamit mulutnya. Seolah-olah apa? Mencaci maki dirimu. Kalau engkau lawan, ini engkau lebih apa? Lebih gila lagi, lebih nggak waras. Nah, seperti itu. Kata Imam Syafi'i, diam dari orang jahil, diam dari orang yang idiot, Ya itu syarafu kemuliaan wa fihi aidan lisaunil irdi islahu bahkan itu bentuk Anda memperbaiki eh kehormatan Anda kalau Anda jawab Anda lebih apa jelek daripada mereka amataral usda tuksha wahya samita tidakkah Anda perhatikan harimau itu mesti diam meskipun diam namun apa disegani takut ditakuti betul enggak Hah? Namun kata beliau wal kalbu yuksa la amri wa huwa nabahu. Ya, adapun ya anjing meskipun menggonggong malah dia apa? Dipukul sandal, betul enggak? Ya, enggak ditakuti, enggak disegani, malah orang muak melihatnya. Sama dengan itu. Kalau Anda meladeni orang seperti itu, maka Anda apa? Ya, jatuh kewibawaannya. Maka sekali lagi harus betul-betul diperhatikan. Jangan asal apa? Wah, masa saya kalah debat, masa saya Jangan. Kalau sudah eh tidak layak diladeni, apalagi orang yang kurang akalnya, eh orang jahil, tinggalkan sudah. Itu suatu kemuliaan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Eh biarkan aja menggonggong kafirah tetap tetap berlalu. Tidak semua ucapan, tidak semua celotehan itu apa bisa ayah eh, diladeni, dilayani. Kalau Muawiyah radhiallahu, anhu, eh berkata Ali, eh, sahabil Jalil Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, Fa amma safi fala yu'man ala syar wala yurjali nasiha. Orang yang safi, yang kurang waras ya atau kurang akalnya, maka tidak ya perlu dilayani karena bisa jadi dia lebih apa? dahsyat kejelekannya dan tidak layak untuk mendapatkan nasihat ataupun didebat. Kala Abdul Walid Al-Baji, wala yunadhar man adatuhu at fil kalam. Tidak layak Anda berdebat dengan orang yang kebiasaannya ucapannya itu ngelantur, ya ucapannya nggak konek, ya antara pembahasan dengan apa yang dia bicarakan nggak konek. Ngapain melayani orang-orang seperti seperti itu? Walamin adati atafzi atau yang perangainya itu kasar, ya yang waras ngalah tadi dah apa namanya senjata ya asalaf dalam menghadapi orang-orang semacam ini. Fa la bil kalami Karena nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Wa qala Abil Bar, Ibn Abil berkata, "Kana yuqal la tumari haliman wala safihan." Jangan engkau mendebat orang yang haliman, yang baik, artinya ngapain orang baik di didebat? Ya, wala safihan ataupun orang yang tadi kurang akalnya. Fa'inal halim yaghlibuka. Orang yang halim, yang pintar seterusnya, engkau akan apa? Kalau berdebat dengannya. Eh, ngapain? Dia sudah benar, dia sudah pandai. Anda menerima nasihatnya nggak usah didebat. Wasafi yudik sedangkan orang yang safi yang kurang waras akalnya itu akan mengganggu ya, dirimu. Yang kelima diantara kelompok orang yang tidak layak untuk di debat yaitu gharibun wa mutakalibut tiba. Ya, orang yang perangainya itu kasar, orang yang ya tidak diharapkan kebaikan dari dari dirinya. Ada orang-orang yang memang seperti itu perangainya itu sudahlah watak seperti kata orang watak nggak sama dengan watu ya watu insya Allah ada expirednya kan kalau watak ini berat ya saya mati di bawah watak tersebut ya, orang yang perangainya kasar anda lemah lembut berbuat baik tetap ya kasar kalau anda eh berdebat seperti orang ini eh maka sekali lagi nggak ada faedahnya ya ini lebih apa yang memanaskan suasana dan hati anda ya waktu terbuang sia-sia dia tetap seperti itu. Nah, fa dan ma'asata amsalih maka jauhkan diri anda dari orang-orang yang seperti itu. Fa min a'dhamin akhta termasuk kesalahan besar dalam hidup anda kalau anda punya teman yang kasar perangainya yang dia apa orang-orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wa majmu hada fi ya intinya juga la asir mutalawinan dan juga jangan berteman bergaul dengan bunglon. Mau bergaul dengan bunglon? Kadang apa? Hijau, kadang coklat, kadang hitam, sesuai dengan apa? Eh anginnya sesuai dengan tempatnya. Maka sangat apa juga di sini. Eh sampai jangan eh, dekat-dekat dengan orang yang perangainya jelek, yang kasar dan juga jangan berteman dengan orang-orang yang mutawal, mutalawinan Eh seperti bunglon. Ya, kalau Anda sekarang lagi naik pangkat, ya rezeki Anda masih kuat, ya dia dekat. Namun kalau Anda sudah bangkrut, pindah ke tempat lain dia. Inilah bunglon, hati-hati. Dan ini banyak. Ya, hati-hati berteman jangan karena ya rupanya, jangan karena ya kastanya, jangan karena eh jabatannya, namun berteman lillah wa fillah yang selalu membantu Anda, selalu bersama Anda fisarai wa Dikala susah maupun ya senang, dikala duka maupun eh suka, gembira maupun susah, dia selalu ada di samping Anda. Namun kalau berteman ya dikala senang saja ya seperti semut. Ya, ada gula, ada ada semut. Ini temannya semut. Ya, jangan Anda berteman dengan seperti orang-orang tersebut. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, Ida qalla mali falla khilai sahibuni wa fi ziyadati kullu nasi khalani. Kalau aku lagi banyak uang, ya semua mengaku aku adalah apa? Temannya. Ya, saya teman si fulan. Kalau lagi ada jabatan, namun kalau saya pensiun, namun ketika sudah berkurang hartanya apalagi bangkrut, ya semua akan apa? menjauh dari dari dirinya. Hati-hati dengan orang-orang seperti seperti ini. Ya maka debat dengan orang seperti ini juga berbahaya seperti si Rafidah. Meskipun tidak sekelas seberat si Rafidah, namun ada perangai orang-orang yang mungkin masih di luar Syiah, namun perangainya seperti mutalawinan, ya seperti bunglon. Nauzubillah min dalik. Yang keenam yaitu kelompok al mutaanid orang yang jelek niatnya. Kata pengarang di sini, Al muta'annid huwa alladhi yunadhar ayunadir wa qad fasada qasduhu. Orang yang debat namun jelek niatnya. Ya, niatnya untuk dia apa? Tampil di hadapan umum, untuk dia mendapatkan popularitas dan lain seterusnya. Niatnya memang jelek. Eh, jangan pernah apa? Debat dengan orang-orang seperti ini. Niatnya untuk memang buat kerusuhan. Debat namun membawa pasukan 5 truk 10 truk misalnya ngapain ya mau buang sampah pakai truk ya kan? ini berbahaya nggak usah dilayani sudah ya memang niatnya sudah jelek niatnya untuk apa membuat kerusuhan niatnya untuk menjatuhkan ngapain debat dengan orang-orang ter tersebut ini banyak ucapannya ya, kita lewati yang ketujuh al mutatafil al mutatafil huwallazi yatalaha bin munadara la yaksidu biha tamizil haq minal batil. Ya. Seorang yang memang hobinya debat, ya. Benar atau salah dia debat. Yang penting apa? Ya, dia melampiaskan nafsu syahwatnya. Manusia kata orang Arab, ya, anas ajenas manusia itu beraneka ragam. Wal junun funun, gila itu beraneka ragam macamnya. Di antaranya ada orang-orang yang tipenya itu hobi debat. kamu nggak debat, sakit rasanya. Ya, semua di debat, Ya, ini orang yang memang kalau berdebat niatnya bukan untuk mencari al-haq, bukan untuk meninggalkan kebatilan, cuma untuk apa? Hobi, melampiaskan apa? Hobinya. Naudzubillah min dalik. Ini ya kata Pak ulama tinggalkan orang-orang seperti ini. Kemudian ad-dhalim, ya, ad-dhulmu fil yang kedelapan kelompok orang-orang yang dolim, Adzulmu fil munadarat mufsidun laha. Kedoliman ini dalam debat adalah apa? Mufsidun, merusak. Qala al-Khatib al-Baghdadi berkata Imam al-Khatib al-Baghdadi, fa innahu la yuqaddir ala nusratil haq illa mal insaf wa tarki ta'annud wal ijhaf. Eh sesungguhnya tidak akan mungkin kebenaran itu ditolong eh kecuali dengan adanya keadilan bukan kezaliman wa kita ta'anud meninggalkan eh tadi ta'anud kezaliman dan seterusnya ya yang kesembilan al majbul alal khilaf kelompok orang yang tidak layak didebat tidak boleh didebat yaitu orang-orang yang memang suka membuat sensasi ya sensasi zaman sekarang banyak sekali ya apalagi di dunia maya sedikit saja langsung go internasional ya pinginnya seperti itu kalau orang yang suka membuat sensasi ditinggalkan ya tidak perlu untuk di, didebat kata Ibnu Hazm rahimahullah wahdar min mukalamati man laisa madhabu al mudadatu wal mukhalafa, tinggalkan untuk berbicara berdialog dengan orang-orang yang memang hobinya itu membuat sensasi ya tidak mau kepingin apa sama dengan orang-orang yang di atas kebenaran yang penting meskipun kebenaran itu sejelas eh matahari. Meskipun semua orang mengatakan ini lagi apa? Terang benderang matahari tidak ada mendung. Dia mengatakan ini mendung, ya. Ini sekali lagi hati-hati. Ada orang seperti itu. Banyak yang ya punya hobi menyelisihi kebenaran atau kebanyakan orang yang di atas kebenaran. Yang ke-10 al-muqallid, orang yang taklid, ya. Ketika debat apa kata ulama saya? Ya, dalil ada di ulama saya. Pernah satu saat ya saya menegur ya, ada kelompok jamaah tabligh lagi khuruj ya. Saya tanya, apa dalilnya khuruj? Dalil ada di ulama saya. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah tinggalkan, nggak perlu dilayani. Ngapain melayani orang-orang yang dari taklid mukallid? Ya, seperti apa? Seperti ekor boy tarik kemana saja apa kata yang menarik ya tidak mau tahu mana yang hak mana yang yang main batil. Eh, orang seorang seperti ini tidak perlu apa? Eh, di, dilayani. Nah, <clears throat> kemudian kita tambahkan lagi. Bismillah. Kurang berapa menit? Sekarang babnya berkaitan dengan Anwa'ul jidal al-mazmum. Contoh-contoh debat yang tercela sudah kita sampaikan. Debat ada dua macam, ada yang terpuji, ada yang tercela. Kita sampaikan kemarin debat-debat yang tercela di antaranya mendebat orang-orang seperti tadi itu tercela. Nah, sekarang itu orang-orangnya. Sekarang macam-macam debat yang tercela. Sebelumnya kita sampaikan dulu ucapan pengarang di sini Syekh Hamad bin Utsman Wa qad Allah fi tahrim al jadal wal mujadala fi mawadhi. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan haramnya debat di dalam beberapa ayat. Wahyala arat ma'al adillah lati bil amr bihi. Namun itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain yang menyeru kita untuk berdebat ya dengan cara yang baik. Kemudian kata beliau, fal masyru' huwa makana bil ilmi. Debat yang terpuji yang disyariatkan itu jika di atas ilmu. Ini syaratnya. Wa bi istimalil adab dan dengan adab ya. Ini juga ada ilmunya. Maka pada kitab ini pada akhir ya kitab ini disebutkan beberapa adab eh berdebat ya. Kurang lebih di sini disebutkan ada 29 adab eh berdebat. Ya, di antaranya yang saya ingin sampaikan atabasum al-mukhalif. Tetap senyum kepada apa? Orang yang menyelisihnya, orang yang mendebatnya. Ya. Namun pernah ini kita praktekkan ketika ada kelompok fanya teroris dan sekarang sudah katanya mati di Suriah. Alhamdulillah mendebat ya kita kemudian kita senyum ya Mungkin ada sebagian di antara ya yang hadir di sini yang ikut waktu itu. Eh, dia datang untuk mendebat. Eh, kita lainnya awal kalinya. Kita senyum. Teman-temannya mengatakan, lihat, ya dia meledek kamu. <laughs> Padahal, kemudian kita sampaikan hadis Rasulullah SAW. tabasumu kafi wajah akhir sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Enggak mau tak Ya. Ini sekali lagi al bida seperti itu. Ya. ya. Kita ingin kalau debat pun memakai apa? Memakai adab. Namun ketika kita lama kelamaan tahu ya dia tidak layak di debat ya sudah kita tinggalkan. Ya, itu pun bukan karena keinginan kita. Intinya kata pengarang di sini al masru ya, orang yang berdebat itu disyaratkan yang pertama dia harus ilmu. Yang kedua menggunakan adab. Ini tentunya apa? Semuanya harus dipelajari. Ahli ilmu qabla al wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? beramal. Debat termasuk salah satu ibadah yang masroh disyariatkan. Cuma apa? Harus sama dengan ibadah yang lainnya. Harus diiringi oleh apa? Ada ilmu. Bukan sekedar modal semangat. Bil ilmi wa bisimal adab. Dengan adab. Wa kusidabihi talabul haq. Eh, dan yang ketiga yang paling utama niatnya untuk mencari apa? kebenaran. Eh, namun kau tadi sudah Eh, niatnya enggak benar, mau apa? Menang-menangan, membawa pasukan sebanyak-banyaknya, ya ini sudah apa? Ya tidak baik sudah niatnya. Bukan cari kebenaran. Kalau mau cari kebenaran, ya mungkin debat secara tersembunyi, ya mungkin empat mata, memang cari kebenaran, bukan cari apa? permusuhan. Wal mamnu'an muharram huwa makan an jahlin. Tadi itu syarat utama debat yang disyariatkan. Di atas ilmu, debat dengan adab. Yang ketiga, betul-betul mencari kebenaran. Lawannya debat yang mamnu, yang haram, yang dilarang, yang haram, makan anjahlin lawannya. Kalau di atas kejahilan, ya. Wasui adab dengan apa? Adab yang yang jelek. Ya. Caci maki dengan tadi melotot misalnya, bisa disenyumi malah apa? Malah nggak mau. Padahal itu adalah sunnah Rasul SAW. Kalau dia mau cek kebenaran, ini adabnya, ini yang Rasul ajarkan. Nah, Wa talabil ghalabah dan niatnya memang untuk apa? Menang-menangan. Nah, disampaikan dalam adab itu kalau ya yang ngomong didengarkan, bukan malah apa? diputus. Ya, didengarkan. Ini adalah adab al-munadharah. Ya, kalau memang ada waktu insya Allah pertemuan yang akan datang kita sampaikan adab-adabnya. Cuma jangan langsung dipraktekkan. Cari musuh untuk debat karena sudah belajar adab. Bukan ini maksudnya. Ya. Eh nggak jadi sudah ya. <laughs> ya, kita sampaikan dulu debat yang tercelah. Ini kita sampaikan dulu debat yang tercelah karena memang ya banyak di lapangan sebagian saudara-saudara kita sok berdebat. Ya, meskipun tidak langsung face to face ya, berhadapan, namun lewat medsos. Ini sekali lagi yang sudah kita sampaikan, ini berbahaya. Yang pertama, eh, di antara bentuk-bentuk debat kusir yang diharamkan dalam syariat dan juga dilarang oleh ulama salaf al-jidal bighairi ilmin, jidal tanpa tanpa ilmu. Allah berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bi'ilmun, inna sam'a wal basar wal fuada kullu laika kan anu mas'ula." Jangan engkau mengikuti apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan terkadang ketika orang itu debat ada egonya naik ya, dia nggak mau kalah. Maka apa yang keluar? Asbun. Ya, comos ini dalilnya comos, tak tahu apa maksudnya. Cuma asal-asalan saja dia berdalil atau ngomong. Meskipun apa tanpa dia ketahui itu benar atau tidak. Ya, dan itu adalah termasuk eh jaring-jaring asyaitan wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Eh yaitu engkau berkata tentang agama Allah tanpa tanpa ilmu. Ya kita ringkas-ringkas saja. Kemudian yang kedua al-jidal fi ya ilmu debat di dalam hal-hal yang hanya Allah yang maha tahu ilmunya. Berdebat dalam masa ilmu gaib. Ya, debat semalaman tentang kapan ya hari kiamat itu akan jatuh. Oh, nggak benar tahun 2000 ya 20 yang benar 2012. Padahal sekarang 2000 berapa? Debat ya, Indonesia tidak akan aman tahun 2018. Ya, tahu soalnya kayak apa? Ini debat antara dukun ini kayak seperti ini, ya, duk, antara peramal. Ya, dan ini sekali lagi banyak muncul-muncul dai-dai yang apa? Ahli profes jadi peramal, ya. Indonesia diramalkan ini dan itu menakut-nakuti kaum muslimin naudzubillah min dalik ya sudah beralih pola menjadi peramal menjadi eh dukun naudzubillah min dalik ya debat masalah hal yang gaib ya, tidak diperbolehkan ya kenapa tidak akan mungkin sampai kepadanya. Apa faedahnya juga? Ya. Tentang misalnya bagaimana sifat Allah, bagaimana zat Allah. Tidak akan mungkin sampai kepada hal tersebut. Al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Tentang bagaimana sifat Allah tidak akan mungkin bisa apa? diketahui. Nah, kemudian yang ketiga, jidalu tadaruk bin nusus. Debat untuk ya mempertentangkan antara nas-nas Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang ini comot ayat itu, ini comot asal comot untuk apa? Menabrakan antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal ya sudah diketahui bersama tidak akan mungkin ayat-ayat Allah itu saling apa? bertentangan. Alangkah layaknya misalnya ya mungkin kelihatannya ayat ini bertentangan. Lihat ucapan para ulama, nggak usah apa? Wah, ini ayat yang paling benar. Ayat itu nggak benar. Ya, naudzubillah min dalik. Ini nanti akan sampai kepada pelecehan kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, maka tidak selayaknya. Kalau memang nggak tahu makna ayatnya, buka kitab tafsir, tanya para ulama, jangan mempertahankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Rasul mengatakan miraun fil Qur'ani kufrun. Ya, berdebat kursi dalam Al-Qur'an itu kekufuran. Ya, ada yang mengatakan arti mira di sini keraguan tentang Al-Quran. Wallahu alam. Yang keempat, al-jidal fil mutasyabih. Debat kusir dalam masalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang masih apa? Samar-samar. Misalnya mendebatkan ayat yang berkaitan dengan eh, orang-orang yang mati syahid. Wala takulu lima yuktalu amwat. Jangan engkau apa? Mengatakan orang-orang yang eh, terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya mereka hidup. Wah, kalau hidup, yang ini mengatakan, wah kalau hidup berarti apa? Juga sama-sama ikut ngaji, ya. Kalau hidup berarti apa? Makan, minum, dan yang lainnya. Eh, berbicara masalah mutasyabihat yang mereka apa? Tidak mau mengembalikan yang muhkam. Ya, sampai kepada akhirnya kesimpulan, oh berarti kita boleh meminta-minta kepada orang yang telah telah mati karena mereka hidup ahya Ya, mereka lupa dengan ayat Allah yang muhkam yang jelas yang mengatakan ya wa ma anta bimusmin man fil kubur. Engkau tidak bisa mendengarkan ucapanmu kepada orang yang dikubur. Itu kehidupan di alam barzah kehidupan yang berbeda dengan alam dunia. Sudah nggak connect sudah. Ya, ini sekali lagi ayat itu mutasyabihat kok dipertentang apa diperdebatkan ya sikap orang yang punya ilmu itu mengembalikan yang mutasyabih kepada yang apa? Yang muhkam. Yang muhkamat. Allah mengatakan ya huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu ya Al-Qur'an, Alkitab. Ya di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas dan itu adalah induk daripada ayat-ayat Allah. Itu intinya muhkam. Namun ada yang mutasyabihat. Itu yang relatif. Ya, yang mendapatkan yang mutasyabihat harus mengembalikan yang kepada yang apa? muhkamat. Nanti akan disampaikan fa ammal ladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tasyabaha min ibtigal fitnati wa ibtigal ta'wili. Adapun orang-orang yang ada eh penyakit dalam hatinya, dia lebih condong kepada yang mutasyabihat. Tujuannya apa? Untuk bisa dia otak-atik, untuk bisa apa? Eh mencari fitnahnya. Nauzubillah min dzalik. Yang kelima, jidal intisalil madahib ya debat untuk ya membela madhabnya yang paling benar madhab syafi'i yang sana mengatakan yang benar madhab hambar yang ini hanafi maliki padahal imam-imam mereka mengatakan ya idah sahal hadis fahuwa madhabi yang benar itu apa? Hadis Rasulullah SAW. Mereka semuanya sepakat mengatakan apabila sahih suatu hadis itulah madhabku. Ya. Imam Syafi'i mengatakan kulu kaulin yuk kullu ya, idza khalafa qawli qala Rasul fadrib qawli antul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Tidak ada yang masuk. Jangan mengatakan pasti benar. madzhab Syafi'i pasti benar. madzhab Hambali aja. Yang paling benar, yang pak, yang pasti benar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salafu as-saleh. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com